Masih dalam adar salih kita lanjutkan. Kita baca bersama. Ya, adapun yang hal itu bukan huruf-huruf yang termasuk mad lazim, maka tidak disebut mad atau maddah, langsung dibaca. Huruf-huruf yang di sana yumaddu maddan tabi'iyan dimadkan dengan mad tabi'i dibaca dua harokat maka langsung dibaca tidak dibaca maddah seperti di sini Toha ha ya, Tidak po madah po Tidak Tapi yang dibaca dua harokat langsung Kita baca po طاسين ميم مده ميم طاسين Eh, jadi sinnya, sinnya enam harokat. Yang ketujuh masuk pada idgham. Ya, karena ujungnya nun bertemu dengan mim. Posim mim. Itu. Jadi enam harokat sinnya dibaca si jangan sin. Nanti n-nya diakhirkan. Yang ketujuh baru di itu idghamkan. Tayyib. Demikian pula do tafadhalu. Sin maddah sin. Do sin. dah sin yasin yasin Sod madda sad langsung saja kalau saja boleh diulang bacanya boleh setelah mengucapkan seperti itu ha mim maddah mim sama ain maddah ain ini juga yang panjangnya ai ya ai baru juga en jangan ain ya ain maddah ain baru ujungnya an sin maddah sin Yang ketujuhnya diikhfakan. Qaf maddah qaf diikhfakan dua kali. Ain Sin menghadapi Qaf dengan ikhfa yang mufakham dan ikhfa yang tebal ya. Karena Qaf huruf isti'la sehingga bedakan. Ain ada dua, ada ikhfa yang mufakham, ada ikhfa yang murakkab. Berikutnya qaf maddah qaf nun maddah nun perlu diingat ketika membaca Yasin dengan Al-Qalam ketika wa, ketika wasal tidak diidghamkan. Ya, ketika wasal dengan ayat yang setelahnya tidak diidghamkan. Karena setelah nun ada waw. Setelah sin ada waw juga. Yasin القرآن الحكيم ya. dibaca tetap idhar tidak boleh dibaca yasin wal Qur'anil Hakim ya, tidak yasiu jadi jangan didugangkan nun kepada allah. demikian pula di surat qalam nun والقلم وما يسترون tidak boleh nu wal tidak boleh nu tetap izhar meskipun di wasal nah, itu yang diingat dua surat ini saja ya, ketika wasal tetap fi hukmil izhar dalam hukum izhar Qala ajar surah kemudian pelajaran yang keempat Pelajaran yang keempat ini memperkenalkan kepada kita tentang al-huruful mutaharrikatu. Huruf-huruf yang berharokat. Wal harokatu thalatha. Dan harokat itu ada tiga. Al-fathatu والكسرة وضمة سكون حركات bukan Hah? Sukun Bukan Kenapa Jangan ikut-ikutan Karena sukun itu adalah Adamul harokat jadi semata-mata suatu huruf nggak ada harokatnya dia sukun. Oleh karena itu antum lihat kalau dicetakan Arab Quran, ya cetakan Madinah, kalau huruf-huruf yang sukun ini nggak ada harokatnya. Sekarang-sekarang saja di eh, sebagai menyebutkan di zaman Yusuf Al-Hajjaj diberikan harokat. Maka harokat sukun diwakili dengan kepala hak kecil ya. Jadi sukun tandanya diwakili dengan kepala H. Tahu kepala H? Ini huruf H. Jadi enggak murni bulat. Karena bulat ini ya sofer namanya, kosong, enggak boleh dibaca. Ya. Seperti qalu setelah wau biasanya ada alif bulati. Itu namanya apa? Sofer. Ya, ada mulkiroah enggak boleh dibaca. Tanya. Tapi kalau sukun tandanya itu dengan hak kecil kepalanya saja, nggak sampai bengkoknya. Tanyib. Ya, sehingga pada asalnya ada mulai harokat semata-mata huruf nggak ada harokatnya sukun sehingga sukun bukan termasuk harokat. Tanya. Ini tiga ya ingat ingat bahwasanya harokat yang pertama al fathatu atau fathatun fathah ya mudahnya apa fat fathah bukan fatkah ya, ini yang sering sebagian lisan juga fatkah ya ada lagi yang parah lagi fatah jadi fatkah dengan fatah salah, salah. keliru yang betul adalah fathah kalau dilanjutkan fathatun tapi kalau di sukun ya, di wakaf fathah. baik. Oh, kasrah insyaallah betul. Dhammah demikian pula betul. Yang banyak salah yang di fatkah dengan fatah. Jadi ingat fathah. Sehingga dalam pelajaran ini beliau akan berkata kepada kita tentang lakob cara membaca huruf seperti sini. Hamzah fathah a hamzah kasrah i a i hamzah dhammah u a i u itu fungsinya subhanallah ingat dulu waktu kecil kan belajar satu ini ini masya Allah memang di negeri Arab dipelajari kita aja sekarang mudah ada kiroati ada ikro atau yang lainnya. Sudah dipermudah nggak diijah lagi. Tapi kalau dulu di masa kecil kita masih murni kaidah Baghdadiyah. Taib. Yang sekarang masih terus lanjut kalau di Jazirah Arab. Taib. Kan untuk mengetahui dari harokat. Kalau kita kan sekarang taunya A. Nggak tahu bahwasanya A itu adalah hasil dari Hamzah Fathah A. Ya, sehingga Terkadang anak-anak sekarang bingung, ini huruf apa? Ini huruf A katanya. Nggak ada. Ya. Jadi huruf Hamzah. Ini huruf apa? Huruf Ba. Bukan, ini huruf Ba. Ba dengan Ba beda. Kalau Ba itu sudah di fathah. Ba, fathah, Ba. Baru pendek. Tapi kalau sebuah hurufnya sudah kita lewati di pelajaran pertama. Ba. Seperti itu. Ini huruf apa? Huruf Sa katanya, bukan. Sa itu kalau sin fathah sa baru. Itu fungsinya untuk mengetahui lakob huruf. Tanya. Gak apa-apa ya. Pelajari. Kita baca tadi diingat-ingat fathah bukan fatkah atau bukan fatah. Tanya. Hamzah fathah a hamzah kasrah i ai hamzah dhammah u a i u Sebenarnya ini ada disertai dengan penyempurnaan pengucapan harokat, ya. Karena harokat pun ada penyempurnaannya yang disebut dalam ilmu tajwid sebagai itmamul harokat penyempurnaan harokat. Bagaimana cara penyempurnaan penyebutan harokat? Fathah dengan membuka rahang atas dan bawah. A. Tidak A. A. Di A. Itu akan sempurna harokat fathah yang kita sebutkan ketika menjauhkan rahang atas dan bawah. Apalagi kalau depannya ada alif. ida ja tambah tambah besar Gak mungkin. Ida aja gak sempurna harokat fathahnya. Itu namanya itmam harokat. Kalau kasur apa dengan menurunkan rahang bawah sedikit. I i. Ya. Kalau bomah dengan memoncongkan kedua bibir. U u. Tidak mungkin u u. Tapi harus disempurnakan dengan ini. U sehingga dalam ilmu tajwid ada olahraga lisan namanya. Ya. Laisa bainahu wa baina eh, eh, tidak ada perbedaan antara yang tajwid dengan yang tidak. Kata Imam Jazari, illa riyadat imri'in bifakihi. Ya. Kecuali harus ada olahraga. Seseorang mulutnya ini harus diolahragakan. Ya bagaimana mengolahragakan mulut dalam penyempurnaan harokat, kemudian uh, makhraj huruf. Itu butuh olahraga. Kalau nggak diolahragakan, kelu. Jadi yang olahraga bukan kakinya aja. Ya mulut ada. Fatah juga tadi, kalau sudah terbiasa A, I, U akan refleks sendiri. Sehingga antum melihat, ya, pentingnya belajar musyafahah dalam ilmu tajwid seperti itu. Karena sampai pun pengucapan harokat kita akan dilihat. Sudah buka, sudah turun, sudah moncong atau tidak. Tanya. Sehingga tak perlu lama belajar Quran ini dihindari dari yang buta. Kenapa? Karena nggak mampu melihat. Muridnya ini benar belum? ketika pengucapannya. Ya kecuali yang buta ini sudah terlatih. Biasanya orang yang terlatih nggak lihat pun tahu ini kamu belum kurang. Baik, seperti itu. Kita lanjutkan. Ha fathah ha ha kasrah hi ha hi ها ضمه ها هي هو عين فتحه ع عين كسره عي عي عين ضمه عو عي عو حا فتحة حا حا كسر حي حا ضم حو حاحيحu Baik, selanjutnya antum latih. Nanti baca sendiri-sendiri. Allah taala alam bisawab. Subhanallah.